بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه قال المؤلف وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب سليمان النجدي رحمه الله تعالى ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين maka dijawab juga terhadap mereka terhadap syubhat mereka yang menyatakan bahwa kami telah mengucapkan la ilaha illallah kenapa Anda mengkafirkan kami kami beriman kepada Al-Qur'an kenapa Anda menganggap kami kafir Beda tentunya dengan musyrikin Quraisy, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tidak mau beriman kepada Al-Qur'an. Tidak mau beriman kepada Rasul. Kami juga salat, kami juga saum. Nah, kenapa Anda mengkafirkan kami? Ini subhatnya. Yang ujung-ujung dari subhat ini adalah bahwa kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu sudah nggak bisa keluar lagi dari Islam. Ini yang mereka maui. Dan kita telah tahu sebagian bantahan terhadap mereka pada pembahasan yang sebelum ini. Lanjutan dari jawabannya adalah Banu Ubaid Al-Qaddah ya ini yang dikenal dengan Al-Ubaidiyun yang dikenal dengan Al-Ubaidiyun dikenal pula dengan Al-Fatimiyun dikenal pula dengan nama Al-Fatimiyun kenapa diberi nama atau dikenal dengan Fatimiyun karena mereka mengaku mengklaim bahwa mereka keturunan dari Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka mengklaim bahwa mereka adalah keturunan dari Fatimah dan itu dusta karena mereka adalah orang-orang yang sebenarnya ada hubungan nasab dengan Yahudi. Ini al-Fatimiyun. Jadi jangan kemudian nama itu melegalisir sebuah akidah tidak walaupun namanya nampak indah ya. Barakallahu fikum dan ini dibantah oleh para ulama dari sisi nasab juga mereka adalah orang-orang yang telah menguasai Al-Maghrib Al-Maghrib itu kalau sekarang daerah Maroko ya Aljazair ke arah sana lagi <coughs> ini maghrib Al-Maghrib Al-Arabi dan telah menguasai Mesir di bawah kekuasaan Al-Ubaidiyun atau Al-Fatimiyun nah pada masa pemerintahan atau khilafah Bani Al-Abbas. Nah, kulluhum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Mereka semuanya bersaksi mengucapkan la ilaha illallah. Bahkan majelis-majelis tahlil la ilaha illallah itu banyak di negeri mereka. Sehari siap mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali atau lebih. Ini Al-Ubaidiyun. Nah. Barakallahu fikum wa yad'un al-Islam dan mereka mengklaim bahwa diri mereka adalah muslimin. Mengaku sebagai muslim. Wa yusallun bahkan mereka salat Jumat dan jamaah. Jadi ada salat-salat Jumat di masjid-masjid mereka, didengar azan berjamaah juga penampilannya pun ya sama pakai imamah ya, jadi jangan lupa sekali lagi kalau menyebut ahlul bid'ah itu jangan dibayangkan mereka kayak Hitler gitu <laughs> enggak <laughs> ya kayak bajak laut dia yang pakai penutup mata satu hitam itu nah bukan ahlul, bid'ah itu menampilkan sosok abid ahli ibadah nah, karena mereka berkeyakinan bahwa itu adalah hak nah pakai imamah pakai lehya ya jenggot nah saub nah barakallahu fikum falamma azharu asy syari'ata fi asya' duna ma nahnu fihi namun ketika mereka telah menampilkan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam ini dalam perkara-perkara yang kita tidak mengerti atau tidak meyakininya ajma'al ulama ala kufrihim sepakat para ulama ahli sunnah sejak dulu sejak zaman khilafah Bani Abbas bahwa mereka adalah kufar sepakat pula para ulama untuk memerangi mereka akhirnya daerah-daerah kekuasaan Al-Ubaidiyun ini tadi diputusin atau dinilai sebagai biladu harb negeri yang harus diperangi. Kemudian kaum muslimin pada masa itu memerangi mereka sampai istangkadu berhasil melepaskan beberapa daerah, merebut beberapa daerah yang telah dikuasai oleh mereka. Diperangi dan banyak yang mati dan mereka pun hancur. Nah, padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka juga orang-orang yang sehat. Mereka juga bersaum, Sholat Jumat, sholat berjamaah. Tetapi ketika mereka melanggar syariat ini dalam beberapa sisi yang konsekuensinya adalah kekufuran mereka, apa diantaranya? Mereka dengan tegas siang dan malam di atas mimbar-mimbar mereka mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh eh, Sayyidah Aisyah sebagai penzina atau telah berzina Nah, dan berkeyakinan bahwa para imam-imam mereka adalah orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib, bisa mengatur alam semesta sehingga ditaati melebihi taatnya mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Al-Ubaidiyun. Sehingga Ternyata yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini Walaupun telah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Salat Saum Semua itu tidak menjamin Untuk kemudian dia selamat dari kekufuran Nah Ini kisah Tarikh atau sejarah Sebagai bentuk bantahan terhadap yang menyatakan bahwa Kenapa kami dikafirkan dari kalangan orang-orang sufiah yang sesat? Nah, yang membolehkan doa kepada selain Allah, yang membolehkan beristirahat kepada selain Allah, kepada wali-wali, meminta rizki, memohon keselamatan. Kala wa yuqalu Dan dijawab pula إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد Kalau seandainya mereka menyatakan bahwa kaum musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinyatakan kafir karena mereka telah memadukan beberapa bentuk pelanggaran di antaranya kesyirikan, pendustaan kepada Rasul sehingga Rasulullah dinyatakan sebagai tukang sihir dan pendustaan kepada Al-Qur'an, ingkar kepada hari kebangkitan dan yang lainnya. Kalau seandainya seorang tidak bisa dinyatakan kafir kecuali melakukan hal ini, Kapan seorang dikatakan kafir? Kalau nggak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ini maunya mereka. Kapan seorang dinyatakan kafir? Kalau tidak mau beriman kepada Quran. Kapan seorang dinyatakan sebagai kafir? Kalau dia mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyatakan ini bukan utusan Allah. Hanya sebatas ini saja. Lalu kira-kira apa faidah? Apa fungsi dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari setiap madhab di buku-buku fikih mereka adanya sebuah bab yang dinamakan bab hukum seorang yang murtad. Apa itu murtad? Seorang yang murtad itu apa definisinya? Qala wa huwal muslimu yakfuru ba'da islamihi. Seorang muslim yang menjadi kafir setelah dia dahulunya Islam. Ah, bab ini diletakkan oleh para ulama di buku-buku fikih dari setiap mazhab. Yang mazhabnya Hambali, coba lihat di buku Al-Bughni di Ibnu Kudama, Di situ ada bab murtad. Yang mazhabnya Syafi'i, lihat di buku Al-Majmu' Syarhu Al-Muhadzab lil Imam Nawawi rahimahullah. Di situ ada bab hukmul murtad. Yang mazhabnya Maliki, lihat buku At-Tamhid li Ibnu Abdul Barr di situ juga ada bab yang menjelaskan tentang hukumnya orang yang murtad. Siapa itu orang yang murtad? Adalah orang yang sudah masuk ke lingkaran Islam kemudian dia keluar lagi ke kufur. Apa yang sebab menyebabkan dia keluar kepada kekufuran, keluar meninggalkan Islam menuju kepada kekufuran? Nah, ini yang dibahas oleh para ulama ahli fikih. Yang madhabnya Hanafi, lihat kitab Syarah Mushkilil Athar karangan Al-Imam ath thahawi, rahimahullah. Lihat buku-buku mereka yang tidak mau berlepas atau tidak mau terikat kepada madhab lihat bukunya Al-Imam Syaukani rahimahullah asailul sailul Jarrar An-Nail Autar dan yang lainnya lihat buku mereka oh kami nggak terikat sama madhab ya silahkan baca buku ini Al-Imam Syaukani rahimahullah di situ juga ada bab yang menjelaskan tentang hukum seorang yang murtad Oh kami juga nggak mau terikat sama ini sama itu, maunya yang bahiri saja. Ya silakan baca kitab Al-Muhalla karangan Al-Imam Ibnu Hazm. Di situ juga ada penjelasan tentang hukum orang yang murtad. Apa itu orang yang murtad? Seorang muslim yang melakukan poin-poin kekufuran atau perkara-perkara dan amalan-amalan yang membuat dia kafir. Ini ditulis oleh para ulama sejak dahulu. Sehingga Kira-kira apa fungsinya bab-bab yang tersebut tadi di atas diletakkan oleh para ulama di buku-buku fikih mereka kalau seandainya seorang yang telah masuk Islam tidak mungkin lagi menjadi kafir bahwa seorang yang telah mengucapkan la ilaha illallah tidak mungkin lagi dia jatuh pada kekufuran karena dia sudah sholat, karena dia sudah saum, karena dia sudah jihad, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bahkan dia bisa menghatamkan Quran sehari semalam. Baca Quran dalam sehari semalam 30 juz, masa mau dikafirkan? Nah, mari kita lihat secara ilmiah ya, bagaimana para ulama meletakkan pembahasan ini. Kemudian Syekh melanjutkan, "Tsumma dzakaru anwa'an katsirah" كل نوع منها يكفر ويحل, ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزع واللعب Di mana mereka para ulama tadi menyebutkan sekian perkara sekian bentuk amalan baik amalan lisan maupun amalan anggota badan ataupun amalan hati yang bisa menyebabkan seorang menjadi kafir. Hati-hati, seorang menjadi kafir. Apa maknanya menjadi kafir? Yakni sebelumnya dia muslim. Nah, yang masing-masing jenis tadi dari perkara-perkara mukaffirat, perkara-perkara yang menyebabkan kekufuran bisa menyebabkan halalnya darah seseorang dan hartanya. yakni boleh diperangi. Nah, sampai-sampai mereka para ulama tadi di buku-buku tadi menyebutkan beberapa perkara yang nampaknya ringan sekali. Dianggap oleh umat Islam ini perkara yang remeh atau sepele mengiranya bahwa perkara ini bukanlah perkara yang besar di sisi Allah ternyata pada hakikatnya perkara tersebut menyebabkan pelakunya keluar dari Islam apa itu sebuah kalimat diucapkan oleh seseorang dengan lisannya ya. walaupun dia menyatakan ini saya tidak mengucapkan dari hati saya cuma dari lisan saja atau dengan e, nada bergurau ternyata hal itu bisa menyebabkan seorang menjadi kafir Wa yuqalu aidan, maka juga kita jawab kepada mereka. Alladzina qala Allahu fihim yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ayat ini di surat At-Taubah sebelumnya sebelum ayat ini pada ayat yang ke-73 Allah menyatakan ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Wahai nabi, perangi orang-orang kafir dan kaum munafikin itu dan bersikap tegas keras terhadap mereka sesungguhnya tempat kembali mereka adalah jahanam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali Allah memerintahkan nabinya untuk memerangi siapa di sini? Memerangi orang-orang kafir dan munafikin. Kata Ibnu Abbas, Al-kuffar yuqataluna yuqataluna bis-sayfi was-sinan. Orang-orang kafir itu diperangi dengan senjata, dengan pedang dan tombak. Wa ammal munafiqun fayuqatalun bil hujjati wal bayan. Kata Ibnu Abbas kalau orang-orang munafikin diperanginya bukan dengan itu tapi dengan hujjah wal bayan tapi dijelaskan oleh Imam Ibnu dan para ulama tergantung kondisinya kadang-kadang orang-orang munafikin pun perlu diperangi dengan as-saif was-sinan siapa orang munafikin itu orang mengira munafikin itu kayak modelnya barakallahu fikum uh, naam uh, kalau orang-orang komunis yang sama sekali tidak beriman. Dikiranya munafikin itu kayak model Firaun gitu. Enggak. Siapa itu orang munafikin? Nanti akan dijelaskan. Nah. Qala amma sami'ta Allah Apakah Anda tidak mendengar bahwa Allah dalam ayat tadi telah mengkufurkan mereka, telah mengkafirkan mereka? Mana bentuk pendalilannya bahwa Allah mengkafirkan? Coba perhatikan ayat tersebut. Yahlifuna billah, yakni mereka orang-orang munafikin itu bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak mengucapkan kalimat yang tadi tuduhkan kepada mereka. Walaqad qalu kalimat al-kufr. Namun pada hakikatnya kata Allah sungguh mereka telah mengucapkan sebuah kalimat kekufuran. Wa kafaru ba'da islamihim. Coba perhatikan ayat ini wa kafaru ba'da islamihim dan ternyata mereka telah kafir setelah mereka berislam ya. apa yang menyebabkan mereka kafir apa karena nggak mau mengucapkan la ilaha illallah bukan orang munafikin ketika Rasulullah menyatakan ucapan kalimat la ilaha illallah langsung la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan tegas dengan lantang mereka mengucapkan la ilaha illallah Nah, kita juga mengingatkan mereka bahwa tidak kemudian setiap yang telah bersaksi dengan la ilaha illallah telah mengucapkan dengan lisannya kalimatul iman kemudian dia selamanya bebas dari kekufuran tidak masih ada perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia kepada kufuran Allah menegaskan dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah wa idza wa minan nasi من يقول آمنا billahi وباليوم bil وما akhir بمؤمنين ma Coba perhatikan ayat ini. Wa minan nas dan di antara manusia itu may yaqulu amanna billah wal yaumil akhir kami beriman dengan tegas menyatakan ini secara lisan kami beriman kepada Allah dan hari akhir wa ma hum bimumin tetapi pada hakikatnya mereka bukan mukminin apa yang menyebabkan mereka tidak mukminin? Nah, ini kan harus dibahas kan? Padahal mereka sudah mau mengucapkan la ilaha illallah. Oh iya karena mereka ah ini karenanya ini mau dibahas. Ya. Karenanya ini tadi yang mau diletakkan secara ilmiah dan telah diletakkan pula oleh para ulama dalam pembahasan mereka yang ilmiah. Fahim tu ya ikhwan? Qala ma'qaumihim fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang tadi ini yang Allah sebutkan wa kafaru ba'da islamihim dan mereka sungguh telah kafir setelah keislaman mereka adalah orang-orang yang hidup di zamannya Rasul. Ya. Bukan hidup di zaman perang dunia kedua, bukan. Hidup di zaman siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini mereka. Qala setelah itu wa nama ma'ahu dan ikut berjihad bersama Rasul. Enggak gampang loh ikut jihad itu. Iya, gampang enggak? Ikut jihad. Nah, yang bisa menjawab ini waktu dulu ada jihad. Ya. Gampang enggak jihad ternyata? Berat, padahal gampang ke sana bisa naik kapal Rinjani. Iya. Berat kan? Waduh, saya nggak boleh apa namanya? Saya ini harus bekerja, saya punya toko waduh repot saya harus ambil cuti dari perusahaan nggak repot kalau saya minta cuti waduh saya kuliah waduh saya begini nah berat kan ini mereka sudah ikut tempur yang punya kebun ditinggal kebunnya yang punya ternak ditinggalkan ternaknya yang punya perdagangan tinggalkan perdagangannya punya keluarga di rumah sakit berangkat ikut jihad mereka ikut dalam pertempuran tabuk ini kejadian diantaranya setelah pulang Tabuk kejadian ini yang disebutkan dalam ayat ini. Dan perang Bani Mustalik ikut loh perang pakai senjata. Kalau dulu perangnya pakai pedang, pakai tombak ya, ini laki-laki betul. Nah, betul-betul pria punya selera. Nah, barakallahu fikum. Lah kalau sekarang kan enak pakai tembak, pakai senjata sembunyi, ha? Di belakang batu, di belakang tembok, mundur iya karena enak nah kalau dulu perangnya langsung wajhan bi wajah nah pedang dengan pedang nah gak gampang ini nah, suatu keberanian ini mereka ikut ya luar biasa enggak kenapa anda sebutkan seperti ini ada sebuah istilah la ya'rifu fadla ahli fadl illa dzul fadl tidak bisa mengerti atau menghargai kelebihan seseorang, keutamaan seseorang kecuali memang orang itu punya keutamaan. Kalau orang yang nggak punya keutamaan, nggak punya kelebihan, dia bakal bakal tidak bisa menghargai kelebihan orang. Nah ini penting. Jangan dianggap ini sebuah kisah. Oh ya munafikin itu, ya gitu dianggapnya kayak bajak laut gitu. Nggak paham siapa mereka itu ikut tempur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum wa yusalluna ma'ahu dan mereka ikut salat bersama Rasulullah. Salatnya di Masjid Nabawi lagi, bukan di Masjid Ar-Rahmah atau Al-Furqan atau Al-Abror, bukan. Ha? Masjidnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pahalanya seribu kali salat di luar Masjid Rasul ha saya kurang apa nah saya kurang ajar memang ya iya, <laughs> iya nggak tahu diri Kalau wa yuzakkuna wa yahujjun wa yuwahidun mereka adalah orang-orang yang juga mengeluarkan zakatnya orang munafikin itu orang konglomerat rata-rata orang kaya nah nggak keluarkan nggak repot-repot keluarkan zakatnya nggak berat mereka keluarkan zakat barakallahu fikum berhaji ikut juga berhaji nah dulu ketika dibuka kesempatan umrah ikut umrah mereka nah barakallahu fikum lah ini kondisi munafikin tapi Allah nyatakan dalam ayat tadi wa kafaru ba'da islamihim dan mereka telah kafir setelah Islamnya kalau Abu Jahal sih memang kafir min qablu wa min ba'du. Lah kafir sejak sebelumnya memang kan begitu. Hanala ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. ilaha illallah. Quran itu Quran wahyu. Nah, siapa Muhammad? Rasulullah. Ayo jihad, ayo. Nah. Ini mereka. Apa yang mereka ucapkan sehingga mereka dinyatakan telah kafir? Apa yang mereka ucapkan sampai Allah nyatakan kafaru ba'da islamihim? Oh mungkin mereka menyatakan kami adalah Tuhan kalian. Apa itu mungkin yang diucapkan? Atau menyatakan bahwa tidak ada Tuhan, semua ini hanya materi saja dan akan selesai nanti. Apakah ini mereka? Atau mereka menyatakan bahwa Muhammad itu adalah pendusta? Lah, yang mereka nyatakan sebuah kalimat yang mereka anggap ringan. Nah, disebutkan di, oleh para mufassirin di antara ucapan-ucapan mereka adalah Allah abadikan di dalam surat Al-Munafiqun. Nah, la in raja'na al madinati la yukhrijanna al-a'azzu adzal. Kalau seandainya nanti kita sudah selesai tempur ini terus pulang nanti ke Madinah, ini ngomong di depan sahabat sebagian sahabat Rasul, ingin menghancurkan mentalnya sahabat Rasul mengolok-olok mereka. Ya. Yang mereka ucapkan nanti kalau kita sudah pulang ke Madinah, maka orang-orang yang lemah dari di Madinah akan kita usir. Nah, yang akan tetap di Madinah orang-orang yang kuat. Nah, siapa orang yang kuat? Ya, di samping kuat kobilahnya, juga mungkin kuat e, dananya untuk membayarin para centeng-centeng. Nah, para bromocora-bromocora ya Nah, ini yang lemah-lemah keluar dari Madinah. Nah, lah kalimat ini disampaikan ke Rasulullah oleh sebagian yang mendengar. Ya Rasulullah si fulan si fulan si fulan. Ini baruan loh, bawa senjata loh ini pulang. Bukan bu, bawa uh, tronton uh, barang dagangan bukan. Pulang bawa senjata ini masih. Nah, ngomong omongan seperti itu. Ketika ditegur oleh Rasulullah SAW kalau kalian mengucapkan begini nah la nah, ya Rasulullah demi Allah wallah nah, gak mau mereka mengucapkan wan nabi kan sekarang ada orang yang sumpah pakai nyebut nama Rasulullah iya. nggak mau menyebut wallahi tetapi menyebutnya wan nabi was sayyid wal habib nah Hah? ini mereka wan nabi wallah Allah demi Allah Allah menyatakan di sini wa yahlifuna billah yahlifun billah bersumpah dengan nama Allah mereka itu. Kemudian ketika Rasulullah menyatakan kalian mengucapkan ini ya? Enggak enggak ya Rasulullah demi Allah. Tapi Allah sudah menurunkan ayat. Ini yang di surat At-Taubah yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr. Nah, wa kafaru ba'da islamihim. Jadi dari sini kita punya kesimpulan ada orang-orang yang telah memeluk Islam telah mau mengucapkan syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tetapi disebabkan beberapa perbuatan dia baik perbuatan lisan dia ataupun perbuatan anggota badan dia ataupun hati dia yang melanggar syariat dan tergolong mukaffirat tergolong amalan-amalan yang menyebabkan kekufuran apa saja itu yang bisa membuat kekufuran oh tunggu dulu Nanti pembahasannya. Sekarang mau diakuin nggak dulu? Jangan langsung dijawab, eman ya. Jadi kalau punya peluru jangan dijual semua atau ditembakkan semua satu-satu. Nah, barakallahu tunggu dulu. Ngakuin nggak dulu bahwa ada orang-orang yang sudah memeluk Islam, dinyatakan muslimin, sholat, azan, saum, jihad, zakat. Ternyata dia bisa jatuh pada kekufuran. Kalau dia nggak mau ngakuin, ya kalau mau sabar bacakan lagi ayat-ayat yang tadi, sejarah-sejarah yang tadi kita telah pelajari pada waktu sebelumnya. Kalau nggak mau sabar, ya boleh silakan pergi langsung, nggak apa-apa. Ya. Kalau mau lebih tegas lagi, ambilkan kelompen dilemparkan. Oh, nggak apa-apa. Apa boleh Ustaz? Oh, nanti kalau mau contohnya dari salafus soleh, ada yang seperti itu. Nah, wah ini kasar Ustaz. Jangan pakai perasaan, pakai ilmu perasaan nanti hancur agama ini ya. Wong kita dididik oleh Sri Mulat kok betul nggak kita dididik oleh Anekarya Safari masih ada nggak itu Anekarya Safari Hah? dididik oleh siapa lagi Jojon Barakallahu fikum ini jangan tolong jangan di jangan dicampur aduk urusan agama dengan perasaan anda-anda harus ilmiah di mana ilmiahnya nah, lihat para sahabat Rasul orang paling takwa orang paling takut kepada Allah, orang paling mengerti tentang syariat Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kemudian muallif menyatakan setelah itu, وكذلك الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un La ta'tadhiru Qad kafartum ba'da imanikum Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan Bi'annahum kanu mujrimin Dan juga apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran nah, Ini perhatikan tadi Kalau seandainya Anda tanyakan kepada mereka Wahai Muhammad kepada mereka-mereka itu tadi yang mengucapkan kalimat-kalimat kekufuran itu niscaya mereka akan menjawab oh enggak kami mengucapkan kalimat ini tadi enggak sengaja gurau kok mosok gurau dimasukkan ke hati rek gitu maunya gini masa gurau diambil hati jangan ini maunya mereka sesungguhnya kami hanya sekedar main-main kok tadi apa yang mereka ucapkan? Diabadikan juga oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun. Mereka menyatakan uh, di antaranya la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu. Jangan diberi infak kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka nanti nggak kuat lagi, nggak tahan lagi karena miskin, karena sudah nggak punya apa-apa, nggak ada donatur donatur, ya akhirnya mereka akan meninggalkan Muhammad. Sudah jangan, jangan dibantu, biar. Nah, jangan dibantu lagi. Ini kebiasaan konglomerat, kebiasaan para donatur seperti ini. Nah, barakallahu fikum akhirnya ucapan ini didengar oleh sahabat Rasul. Dalam riwayat lain disebutkan di antara yang diucapkan oleh mereka ini terjadi bukan bukan e, di warung makan ya ceritanya ini. Bukan di warteg, bukan. Ya. Ceritanya ini sedang jihad ngomong lagi mereka ada yang ngomong kata mereka maraina misla qurraina nah akbar butunan wa ajban indal liqa nah kami nggak pernah melihat orang yang seperti ini para qurraina ini ahli-ahli qiraah yang ikut tempur pada waktu itu ahli qiraatil Quran dari kalangan sahabat Rasulullah dan kami tidak pernah melihat orang-orang seperti yang bersama ini dalam pasukan ini. Ini orang-orang yang perutnya gendut-gendut. Nah, ya. Juga penakut ini kalau kalau tempur ini penakut ini. Nah, ini yang diucapkan. Subhanallah. Apa mungkin ada yang mengira mereka mengucapkan seperti ucapannya Fir'aun ana rabbukumul a'la. Ya. Saya adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Ya. Apa seperti ini mungkin? atau mengucapkan seperti ucapannya Khumaini yang menyatakan bahwa ucapan-ucapan para imam kita, para imam-imam kita itu adalah sederajat dengan Al-Quran atau seperti ucapannya Ibnu Arabi dan Al-Hallaj atau Abu Ali al jubai dan yang lainnya yang menyatakan bahwa tidaklah yang ada di dalam jubah ini kecuali Allah apa seperti itu yang diucapkan oleh mereka? Nah, ini kalimat-kalimat ringan. Ya. Nah, kendut-kendut. apa kalian ini? Penakut. Ya, gitu. ah, lapor sebagian sahabat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunlah ayat ini, wahai Muhammad. Kalau engkau tanya pada mereka, benar nggak kalian mengucapkan ini? Mereka pasti akan menjawab kata Allah. Wong kami hanya main-main, main-main mosok gitu dimasukkan ke ke hati ya maaflah lah gitu maunya gitu akhirnya Allah dengan tegas menyatakan apakah kepada Allah dan Rasul dan ayat-ayatnya serta kepada Rasulnya kalian ini mengolok-ngolok sudahlah kata Allah katakan kepada mereka tidak ada uzur lagi bagi kalian kot kafartum ba'da imanikum kalian telah kafir setelah kalian beriman coba kafir setelah beriman. Jadi jangan dikira mereka belum pernah masuk Islam, sudah masuk Islam. Dan ini kapan diucapkan ini tadi? Ketika nonton sirkus. Kapan? Ketika jihad ini. Jadi mereka ikut jihad. Sekali lagi anak tegaskan ini supaya tahu diri. Ya. Tuh mereka kaum munafikin yang ada dulu. Orangnya tuh seperti ini loh. Gak gampang. Barakallahu fikum. Nah, kemudian uh, barakallahu fikum pernyataan tegas ini sebagai bentuk dalil tentunya. Kemudian Syekh menyatakan fahaula alladzina sarrahallahu annahum kafaru ba'da imanihim wa hum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Dan mereka ini kata Syekh adalah orang-orang yang yang tadinya Allah telah menegaskan bahwa mereka telah kafir setelah keimanan mereka Padahal mereka bersama Rasulullah dalam pertempuran perang Tabuk mengucapkan sebuah kalimat yang mereka ucapkan annahum qaluha ala wajhil mazah. Mereka mengucapkan itu sebagai bentuk gurauan saja. Fata'ammal hadhihi syubhata wa hiya qauluhum tukaffiruna minal muslimin unasan yashhaduna an la ilaha illallah wa yusallun wa yasumun. Coba perhatikan ini. Kata Syekh, tolong perhatikan dengan seksama syubhat mereka ini, yaitu ucapan mereka bahwasanya bagaimana Anda wahai Wahabiyun? Hah? Salafiyun mengkafirkan orang-orang muslimin yang mana mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Gimana jawaban kita? Tanya. Eh, ya akhi afwan, munafikin yang bersama Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah apa enggak? Enggak, mereka kafir nggak pernah mengucapkan la ilaha illallah wah berarti nggak ngerti kan dan begitu harus diajarin bahwa munafikin itu telah mengucapkan la ilaha illallah sebutkan dalil-dalilnya ini tadi nah bahwa mereka adalah orang yang telah beriman mereka sholat mereka berzakat mereka juga berjihad sebutkan dulu nah iya tapi gimana anda kan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah afwan ya akhi mau tanya Banu Hanifah itu yang menyatakan dan meyakini bahwa Musailamah adalah sebagai nabi itu muslimin apa bukan? Ya mereka kafir. Loh kenapa kafir? Ya karena mereka menyatakan Musailamah sebagai rasul. Loh, jadi mereka nggak beriman pada Quran? Enggak, bohong. Nggak tahu berarti Anda. Mereka adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Meyakini rasul sebagai rasul meyakini Quran diturunkan oleh Allah meyakini tauhid meyakini mereka tapi satu poin yang membuat mereka gagal apa keyakinan mereka bahwa Musailama sebagai nabi nah barakallahu fikum isi pantas loh Musailama sebagai nabi ya dia kan ada di sana di negara Arab sana lawangi dari India kok yang sekarang ini nah dari India ngaku nabi subhanallah ya dipercaya subhanallah lebih parah lagi ada seorang mengaku nabi dari Korea nah ya dipercaya gitu lah la haula wala quwata illa billah lebih parah lagi perempuan ngaku nabi nah dipercaya lagi ya memang umat ini memang bahlulnya teman gitu lah nah Nah, kalau mereka yakin itu bahwa Mus uh, Banu Hanifah dinyatakan kufar dan telah diperangi loh. Diperangi itu. Mungkin kalau orang sekarang, masa ya jahat teman sih. Lawang sudah sholat, orang sholat, orang ikut jihad dulu bersama Rasul, apa ikut bersama eh, para sahabat dalam beberapa pertempuran, dalam beberapa fathu-fathu, eh, pembukaan-pembukaan, penaklukan kota, beberapa kota orang-orang kafir. Nah, mereka orang yang didengar azan dari kampung mereka, masjid-masjid mereka kok diperangin ya? Nah, ini kalau pakai apa tadi? Pakai perasaan, nggak pakai ilmu. Nah, jadi kalau mau diskusi sama seorang dikasih lingkaran dulu. Maaf ya, mau pakai ilmu apa pakai perasaan? Gitu. Oh, gimana maksudnya? Donda tanya, pakai perasaan mau pakai ilmu? Nah, kalau mau pakai perasaan keluar cepat. Cepat sekarang keluar gitu ya. Kalau mau pakai ilmu, mari. Sekarang kita duduk. Nah, gitu dulu kalau mau diskusi itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ikhwani fiddin azzani wa iyyakum. Ha, mereka subhatnya ini tadi. Jawabannya jawab satu persatu. Oh, jadi Anda meyakini bahwa tidak mungkin seorang muslim menjadi kafir. Iya. Oh iya nggak mungkin. Subhanallah. Jelaskan satu persatu kalau memang dia punya uh, sedikit porsi yang ilmiah di benak dia, di otak dia untuk diajak diskusi. Nah, nah kalau dia sama sekali nggak bisa diajak ilmiah, oh karena nggak makan menjangkau penjelasan antum, ya jangan ya akhi. Kayak inti mengajak bicara orang Arab dengan bahasa Cina, ya nggak paham barakallahu fikum. Atau mengajak bicara orang Cina dengan bahasa uh, kromo inggil, kan nggak mungkin. Ya sudah jangan sudah Yus Afwan pakai isyarat aja minggir-minggir nah kalau enggak gini gitu ya gitu ya akhirnya Naam. Qala rahimahullah summa ta'ammal jawabaha setelah Anda meneliti memahami dengan seksama syubhat ini tadi maka fahamilah dan e, bacalah dengan seksama pula dengan teliti jawabannya karena sesungguhnya ini termasuk yang paling bermanfaat dari apa yang terdapat dalam tulisan ini ini syubhat dan bantahannya ini termasuk yang paling bermanfaat Nah, baik sekali untuk kita kuasai perkara ini. Faham tuh ya ikhwan? Barakallahu fikum. Sampai di sini ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Nah. Apakah Hah? Diterima. Nah. Diterima. Asal mau tobat ya. Nah. Tobat nasuha. Nah, bukan tobat sambel katanya Zainuddin MZ. Tahu tobat sambel? Nah, tobat sambil orang habis makan sambil kepedesan dia kata, uh, kapok dah nggak mau makan sambil lagi. Nah, besok waktunya makan cari sambil nggak ada sambil marah-marah dia. Nah, nah ini tobat sambil nggak diterima. Tapi kalau tobatnya nasuha ya diterima. Buktinya Allah menyebutkan dalam ayat yang tadi belum sempat anda baca ya. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan annahum kanu mujrimin. Jika memang kami kata Allah Subhanahu wa taala akan memberi maaf kepada sebagian di antara kalian maka kami beri maaf ampunan dan kata Allah jika memang kami menghendaki juga memberi azab kepada sebagian yang lainnya sebagian dari kalian kami akan azab karena sebagian yang lainnya itu orang-orang yang selalu berbuat mujrim berbuat e, kefasikan nah taubat tapi bohong nah oleh karena itu nah ini nih contoh bahwa nggak boleh pakai perasaan ketika turun ayat ini Nah, itu orang-orang yang tadinya mengucapkan kalimat-kalimat olok-olok itu tadi, ya, gurauan tersebut itu menggandoli ontanya Rasul SAW. Minta maaf. Ya Rasulullah, inna kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami hanya bergurau tadi ya Rasulullah, main-main saja. Terus Rasulullah berjalan dengan ontanya, tidak peduli Rasulullah. Hanya Rasulullah mengucapkan ayat ini tadi. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Ayat ini yang Rasulullah baca, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Terus Rasulullah berjalan, ini menggak ya Rasulullah, kami main-main ya Rasulullah, kami bergurau ya Rasulullah. Nah ini tegas kan Rasulullah. Enggak selalu yang digambarkan Rasulullah itu pemurah aja enggak, senyum aja enggak, enggak pernah kereng enggak. Nah, Nah, ini tegas Rasulullah dengan menyatakan kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Terus Rasulullah berjalan. Enggak peduli. Nah, ini ikhwani fid din azzan ya Allah iyakum. Uh, eh, kalau ditanya apakah mungkin tobatnya uh, munafikin diterima kalau dia uh, apa namanya ikhlas kepada Allah dalam taubatnya diterima walaupun pada hakikatnya kalau munafikin itu seringnya nggak ikhlas, nggak serius. Nah, seringnya. Tapi kalau pertanyaannya sebatas pertanyaan, mungkin Allah menerima taubat dari siapapun. Nah, sebesar apapun dosa tersebut. Nah, wallahu alam. Nah, eh, dalam pembahasan yang Iya. Nah, bagaimana dengan uh, seseorang yang uh, meyakini wajibnya sholat, namun tidak eh, sholat? Itu pembahasan panjang lebar. Kalau nggak sholatnya itu karena apa namanya menggampang menggampang dan ya. bar kalau fikum. Di sini terjadi khilaf di kalangan ulama yang ma'ruf. Sebagian ulama menyatakan kafir, ya Sebagian ulama menyatakan dia telah melakukan dosa yang sangat besar, sudah nyerempet-nyerempet tapi tidak dinyatakan kafir. Khilaf ma'ruf di kalangan ulama. Nah, dan memang kedua belah pihak eh, sama-sama uh, memiliki adillah yang sangat kuat. Nah, barakallahu fi. Nah, atau dengan yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kita bisa juga mengkaitkan para secara Ya secara bohir, secara amalan barang siapa yang datang ke kubur-kubur meminta-minta rezeki, menangis-nangis minta keselamatan dari musibah dan yang semisalnya secara bohir amalan ini adalah kafir karena ini amalan kufur tetapi manhaj ahli sunnah tafsir dalam masalah yang seperti ini. Dalam masalah takfir. Nah, di situ ada yang dinamakan dengan mawani mawani'ul kufur, penghalang-penghalang yang menghalangi kita untuk menghukumi seorang pribadi dengan kekufuran dengan sebab amalan mukafir, amalan kufur yang dia lakukan. Nah, atas dasar itu sebaiknya kita menghindar gitu loh. Menghindar dari uh, takfir uh, ta'yin eh, takfir takfir uh, yakni takfir muayyan nah dihindarkan nah jangan kemudian uh, gampang lisan kita mengucapkan hal itu kenapa karena pembahasannya panjang ya akhi pembahasannya panjang sekali dalam masalah ini berhati-hati itu lebih baik berhati-hati itu lebih baik. Allah taala adam bisawab. Nah, dan kemudian yang memerangi itu ya hati-hati. Nah, ini mulai soalnya sebelumnya ini kisahnya perang aja ini. Nah, kan ya. Hati-hati terus nanti semangat pulang perang terus. Nah, jangan. Nah, yang memerangi itu waliul amr. Nah, bukan terus masing-masing. Ya. Bukan kemudian masing-masing eh, siap-siap -masing, uh, untuk memerangi kubriur, bukan. Itu dilakukan melalui Eh, perintah atau izin waliul amr di bawah uh, perintah dan kepemimpinan mereka. Nah, Fadhal. Bagaimana kalau kita diundang untuk mengaji dalam memperingati semisal haul? Gitu? Semisal haul atau haul? iya haul nggak apa-apa. Kita itu diundang mengaji hadir atau tidak? Nah, nggak boleh hadir. Tidak boleh hadir ke sana. Kalau mampu menjelaskan dengan baik, ya, jelaskan dengan baik. Kalau mampu. Kenapa nggak hadir ya? Maaf, karena memang e, acara ini kebetulan tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, saya nggak ikut dah. Nah, nah itu. Ya jatuh pada maksiat. Nah, dan itu sebuah amalan yang beda ah, yang nilainya di atas maksiat besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fi. Nah, jadi tergantung pada kondisinya. Cara jawabnya pun tergantung pada kondisi. Nah, barakallahu fikum. Nah, hukumnya kita sholat di belakang mereka siapa mereka ini? Kalau dia sudah dinyatakan dengan pasti adalah kafir, para ulama telah menegaskan bahwa orang ini adalah kafir, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya. Ini. Barakallahu fikum. Atau kalau kita tahu di kampung kita, ada orang yang biasa uh, barakallahu fikum mm, eh, menyeru orang untuk berbuat syirik. Ya. Dukun misalkan, ya, dukun. Dia menyeru orang untuk berbuat kesyirikan. Ya. Apa sih set maksudnya menyuruh harus apa harus pakai speaker enggak, enggak harus pakai speaker di jalan-jalan ayo muslimin buatlah kesyirikan, enggak. Enggak harus gitu. Dukun-dukun dulu. Uh, eh, ini kalau Bapak ingin sembuh uh, gini Pak ya apa? Tolong besok bawa ayam putih ya. Hari Jumat pagi, besok hari Jumat manis lah. Ayam putih sembelen tolong dibawa pohon beringin depan itu. Nah, sembelih. Ini perbuatan syirik. Nah, perbuatan syirik. Dukun-dukun yang seperti ini dinyatakan dalam syariat adalah kafir. Nah, maka tidak boleh sholat di belakangnya. Tidak boleh sholat di belakangnya. Kalau kita tahu hal yang seperti itu. Nah, tapi kalau sebatas dia melakukan bid'ah, perkara-perkara yang dinyatakan dalam syariat ini sebagai amalan bid'ah, tidak sampai pada tingkatan Eh, bid'ah mukaffira karena bid'ah itu ada dua macam ada bid'ah mufassiqa ada bid'ah mukaffira kalau bid'ahnya itu sampai mukaffira nggak boleh kita sholat di belakangnya nah barakallahu fi hakadha nah kita kita menghadiri acara perayaan hari besar keagamaan takbir ha? Gak boleh Harus pakai mata Jadi kita mendapatkan undangan pernikahan Dari orang kafir Dalam secara pasal Menghadirinya di gereja Dan yang kedua menghadirinya di rumah Nah Tidak boleh Baik di gereja ataupun di rumah Menghadiri Pertanyaannya apa hukumnya menghadiri undangan acara pernikahan orang kafir Nah, jawabannya tidak boleh. Nah, kenapa? Bukan sekedar karena yang ngundang itu kafir, bukan, bukan masalahnya itu. Tetapi acara nikah itu adalah sebuah ibadah. Di kalangan mereka pun ada sebuah ibadah, itu kan ada anu, pasturnya ya. Dinikahkan oleh pastor dengan tata cara tertentu dalam syariat mereka. Maka kita dilarang untuk hadir di tempat yang seperti itu. Nah, barakallah. Jangan dipenuhi. Ustaz enggak enak tetangga. Oh, enggak enak sama tetangga, sama Allah enak. Gitu. Ya. Sama tetangga enggak enak. Sama Allah gimana? Enggak apa-apa, enggak enak. Atau enak-enak aja. Nah. Oh, enggak apa-apa ya Ustaz. Kalau tetangga itu kan bukan Ghafurur Rahim. Kalau Allah kan Ghafurur Rahim. Buka ini sudah hancur kalau gini sudah din ini. Jadi ya kata enam. Ah, Pak Zat, ya. Tidak boleh, takziah itu ibadah, enam Takziah itu ibadah. Nah, barakallahu fiq Nah, tidak boleh takziah. Tapi kalau datang ke sana dengan niat mudah-mudahan masuk neraka terus <laughs> Allah hancurkan dia dan orang yang semisal dengan dia ke keluarganya bilang gitu ya tafadhol barakallahu fik oh, takziah takziah itu artinya barakallahu dalam secara mana adalah uh, barakallahu fikum meringankan beban musibah yang ditanggung oleh seorang itu takziah nah barakallahu fikum sehingga di, diucapkan kalimat-kalimat yang me, me, menyenangkan dia. Nah, ini takziah. Dan itu ibadah. Ibadah. Nah, kalau ibadah kepada orang kafir ya nggak boleh. Nah, tidak boleh. Barakallahu fikum. Nah, apalagi mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waduh, ruwet tambah sudah. Itulah mazhabnya Nur Khalis Majid sama yang lainnya. Amin Rais juga. Loh kok bisa Ustaz? Loh Amin Rais hadir acara apa itu? Apa memperingati kematian itu di Bukan. Bukan pasca. Kebaktian ya? Apa cara kebaktian itu? Hah? Misa. Yang jelas pada acara peringatan kematian mahasiswa-mahasiswa Trisakti itu loh. Yang di peristiwa kasus apa itu dibunuh. Abdul Hadi, Abdul Hadi ini biasanya tahu. Nah, apa? Nah, hadir amin rais pegang lilin. Khusyuk. Nah, barakallahu fikum. Nah. Subhanallah ya ikhwan. Sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ha? Fadal ya. Uh, ah, dengan tadi tergantung kondisi. Semua itu tergantung pada kondisi dan kalau mau diambil contoh artinya tidak bisa di generalisir begitu ya. Boleh atau tidak boleh secara mutlak gitu. Tapi ada beberapa kondisi kalau memang ternyata sangat parah dia dalam bid'ahnya. Kemudian umat banyak tertipu dengan dia sehingga kalau sekedar disebutkan anu ini orang ini sesat, tidak baik, dia punya pemikiran gini. Orang nggak mengira apa, nggak merasa bahwa ini adalah suatu peringatan gitu Butuh kadang-kadang ini si picak ini, nah, nggak apa-apa. Lo apa boleh saya? Ah, ada tuh, coba lihat salafus saleh lihat buku Jarah wa Ta'dil itu, penuh tuh di maktabah. Buka. Nah. lo masa begitu? Ntar dulu. Salafus saleh itu para muhaddis ini itu jangan dikira kayak anu lo ya, kayak wartawan bukan deh. Sembarangan ngomong enggak. Di antara kita siapa yang paling zuhud? Gak ada seperseribunya mereka. Gak ada yang zuhud di kita. Wong ini masya Allah semua. Nah, barakallahu fikum. Siapa di antara kita yang paling uh, banyak ibadahnya? Siapa di antara kita yang paling bisa menjaga lisannya? Nah, bandingkan dengan mereka. Siapa itu Sufyan ats Siapa itu Ibnu Ma'in? Siapa itu barakallahu fikum Syu'bah dan yang lainnya. Antum kalau baca sejarahnya nangis lihat bagaimana mereka dekatnya kepada Allah. Tetapi diriwayatkan dalam sekian pernyataan-pernyataan mereka terhadap ahlul bid'ah dengan tegas. Nah, seperti ucapan-ucapan seperti itu. Si fulan ini memang ada di antara mereka yang kebetulan picek dajjal satu ini memang. Si picek nah dinyatakan si awar. Nah, awar itu picek. Nah, Barakallahu fikum. Ini kalau tahzir, jangankan tahzir. Nggak tahzir raja. Ya, nggak tahzir raja. Kalau terpaksa harus disebutkan ini yang saya nyatakan tadi dalam beberapa kondisi bisa boleh bisa tidak. Dalam takdil bahkan menyebutkan seorang rawi yang dia adalah imam bahkan kadang-kadang disebutkan. Contohnya siapa? Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. A'mash itu gini nih, juling. Tahu? si juling. Sampai sekarang itu jarang di buku-buku hadis riwayat disebutkan An Sulaiman bin Mehron, jarang. Hampir-hampir tidak ada, hampir-hampir tidak ada. Nah, tetapi disebutkan waqala fulan anil a'mash dari sang juling. Itu maknanya loh. Kalau disebut A'mash nggak paham kan kita. Enak ya namanya Zen sehingga punya anak, anak tak kasih nama A'mash. Nah, tertarik baca biografinya Al-Imam Sulaiman bin Meron nanti kalau anda punya anda tak kasih nama mas artinya Barakallahu Fikum dalam bahasa Ibu Pertiwi si juling nah lagi kalau tadi kebetulan apa bertongkat tiga Abdurrahman bin Mul La Abdurrahman bin Mul Al-A'raj Alisa kadhalik Bin Hurmuz Mutaakid ya akhi uridu laka mutabi'an ya Muhammad Nur Al-Araj Abdurrahman bin Mulman Abu Osman al nahdi Naam Abu Osman al nahdi ini Al-A'raj namanya Abdurrahman dia imam lo ini apa artinya A'raj Denglang, tahu Denglang? si Denglang nanti keliru pas baca biografinya uh, eh, Imam Abdurrahman bin Hurmus ini tadi uh, barakallahu fikum uh, eh, anak ah, kasih nama Zain ya namanya Al-A'raj. Nah. Tak kasih nama Al-A'raj aja dah. Nah, barakallahu fikum. Artinya si dengklang. <laughs> Jadi barakallahu fikum, ini padahal bukan tahzir loh ini. Kenapa disebutkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah beberapa kondisi diperbolehkan menyebutkan aib seseorang baik aib fisiknya ataupun yang lainnya jika memang kondisi mengharuskan. Nah, paham tuh sekarang? Nah, barakallahu fikum. Sehingga nggak apa-apa kadang-kadang menyebut uh, orang yang picek ya. Lawang picek nggak bisa baca Quran. Nah, terus uh, apa berbuat syirik mau ngaku jadi wali. nggak apa-apa. Masa wali pakai celana pendek? Nah, gitu. Kan ya, enggak mungkin. Barakallahu fikum. Jadi enggak apa-apa. Tergantung kondisi. Kondisi orang lawan bicara, kondisi barakallahu fikum bid'ahnya, kondisi orang tersebut yang ditadir dan beberapa yang lainnya. Barakallahu fikum. Naam ilahuna sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi alamin.